yang mana disebutkan oleh penulis rahimahullah pembahasan tentang al khawf rasa takut. Dikarenakan al khawf <clears throat> itu termasuk ibadah. Macam dari macam-macam ibadah. Sehingga apabila al khawf tadi dipersembahkan kepada selain Allah ditujukan kepada selain Allah maka jadilah ia sebuah ibadah yang ditujukan kepada selain Allah sehingga pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan. <clears throat> Demikian juga dari macam-macam al-khauf yang telah dijelaskan sebelumnya. <clears throat> Ada di antara jenis al-khauf yang meskipun tidak menjadikan pelakunya seorang musyrik keluar dari Islam akan tapi bisa menjadi hal yang mengurangi kesempurnaan dari tauhid hamba tadi dan keimanan hamba tadi yakni apabila rasa takut tadi menjadikan ia meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan kepadanya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan kepadanya. Sebagaimana telah lalu pembahasannya. Adapun pembahasan kali ini melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait dengan al-khauf. Kalau yang sebelumnya pembahasan-pembahasan yakni kita atau yang disebutkan dari yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitab ini berupa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang terkait dengan bab. Berikutnya adalah yang kita bahas terkait dengan hadis, hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau penulis rahimahullah yang terkait dengan bab ini. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه dan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu'. Artinya ucapan Abu Sa'id di sini ini sampai kepada Nabi saw alaihi Sanatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ucapan ini bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna marfu'. Dalam istilah hadis ada istilah marfu' artinya hadis tersebut ketika seorang sahabat yang mengucapkan sebuah ucapan namun dia atau dalam hadis tersebut tidak secara tegas disebutkan an Nabi SAW atau kala Rasulullah SAW bosnya hadis tersebut dari Nabi atau dari Rasul atau yang misalnya secara tegas tapi hanya disebutkan dari sahabat dan kemudian disebutkan marfu'an atau marfu' maka maknanya ucapan tadi itu disandarkan kepada Nabi SAW Ia mengucapkannya asalnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> Inna min dha'fil yaqin Antur turdiyan nas sakhatillah. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah engkau membuat ridho manusia tapi dengan konsekuensi membuat murka Allah wa antahmadahum ala rizqillah Demikian juga ketika engkau memuji mereka, memuji manusia terhadap rezeki yang kau dapatkan dari Allah. Wa antazummahum ala ma lam yu'tikallah. Demikian juga ketika engkau mencela manusia terhadap apa-apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu, hirsu haris. Sesungguhnya rezeki dari Allah itu tidaklah yang mendatangkannya semangat seseorang. Wala yaruddu wala yarudduhu karahiyatu karih. Demikian juga tidaklah yang menjadikan rezeki dari Allah itu tertolak tidak didapatkan oleh seseorang dikarenakan ada orang lain yang tidak menginginkannya, tidak menyukainya. <clears throat> Baik. <clears throat> Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah, Hilyatul Auliya wal Baihaqi Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ini allahu Al-Baihaqi Al-Baihaqi menyatakan hadis ini cacat. Hadis ini cacat. Di Muhammad Ibn Marwan As-Suddi wa qala dha'if dikarenakan di dalam sanatnya ada seorang yang bernama Muhammad bin, War, bin Marwan As-Suddi berkata Al-Baihaqi dhaif dia adalah seorang rawi yang lemah juga di sanatnya ada seorang yang bernama Atiyah Al-Ufi Atiyah Al-Ufi disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Ad-Du'afa, rawi-rawi yang lemah. Sehingga Atiyah Al-Ufi ini termasuk rawi yang dhaif. <clears throat> Demikian juga dalam sanatnya ada seorang bernama Musa bin Bilal berkata la azdi saqit ya. jatuh <clears throat> kedudukannya hadisnya. Baik. Sehingga hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Baik. Akan tetapi meskipun di dalam hadis ini ada beberapa rawi yang dibicarakan maknanya sahih maknanya benar. maknanya sahih, maknanya benar. Artinya tidak ada penyelisihan syariat di dalamnya, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Bahkan akan disebutkan itu benar. Hanya saja kita tidak mengatakan hadis ini disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis ini yang mengucapkannya adalah Nabi SAW. Dikarenakan para perawinya ini adalah orang-orang yang dikritik sehingga kita tidak berani untuk mengatakan hadis ini adalah ucapan Nabi SAW. Hanya saja kita mengatakan makna dari hadis ini benar, sahih. Sehingga di sini kita tetap akan <clears throat> membahas hadis ini dikarenakan dari sisi makna benar. <clears throat> Baik. Ucapan penulis atau ucapan yang disebutkan dalam hadis ini inna min du'fil yakin sungguhnya diantara hal yang menunjukkan lemahnya al yakin keyakinan kata du'fun yang memiliki makna lemah diddul kuwah was lawan dari kuat dan sehat lemah Kata dha'fun dalam bahasa Arab yang artinya lemah ini memiliki dua bacaan. Bisa dibaca dha'fun dengan menfathah dotnya, bisa juga dibaca dhu'fun dengan membommah dotnya. al yakin adapun al yakin huwa diddu syak, lawan dari asyak, keraguan. Dan dimaksud dengan al-yakin dalam hadis ini adalah <clears throat> al-iman kulluh. Iman secara keseluruhan. <clears throat> Al-yakin di sini bermakna iman. ini makna hadis inna min du'fil yakin sungguhnya di antara <clears throat> kelemahan iman hal yang menunjukkan lemahnya iman seseorang ketika antur nas bisakatillah ketika engkau ingin meraih keridoan manusia kerelaan manusia kesenangan manusia orang lain tapi bisa khatillah dengan konsekuensi menjadikan Allah murka, menjadikan Allah marah. Ini diantara bentuk hal yang menunjukkan lemahnya iman seorang. Ketika ia lebih memilih keriduan manusia dibanding keriduan Allah. Dan ketika ia memilih keriduan manusia dalam keadaan itu menerjang larangan Allah ia meninggalkan perintah Allah sehingga menjadikan Allah marah, menjadikan Allah murka, maka itu merupakan tanda-tanda kelemahan iman. <clears throat> Melanggar syariat Allah. <clears throat> Wa antahmadahum ala rizqillah. Demikian juga tanda kelemahan iman. Ketika engkau memuji manusia <clears throat> atas rezeki yang engkau dapatkan yang diberikan oleh Allah kepadamu. <clears throat> Baik. <clears throat> yakni engkau memuji manusia, menyanjung mereka ketika engkau mendapatkan sebuah kebaikan atau hal yang engkau inginkan tercapai. Baik. Dan menyandarkan hal, hal tersebut hanya kepada manusia yang menjadi sebab engkau meraih apa yang engkau dapatkan tadi, apa yang engkau inginkan tadi. Padahal hal tersebut pada hakikatnya adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian engkau malah menyanjung manusia tadi, orang tadi. Baik, dan engkau melupakan Allah. Seperti ketika ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia mengatakan, "Wah, untung ada si fulan ini. Sehingga saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. <clears throat> Atau ketika ia selamat dari kesulitan, terbebas dari kesusahan, ia mengatakan, "Wah, untung ada si fulan ini. Kalau tidak rugi saya. Kalau tidak binasa saya dan seterusnya." Ia menyandarkan <clears throat> Baik, pujiannya, sanjungannya, terima kasihnya hanya kepada manusia. Dan ia melupakan Allah. Padahal pada hakikatnya ketika ia mendapatkan apa yang ia inginkan tadi, ia meraih kebaikan, kenikmatan, maka itu sungguhnya hakikatnya adalah dari Allah. Demikian juga ketika ia terbebas dari kesusahan, terlepas dari kesulitan itu juga hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tanda kelemahan seorang, kelemahan iman seorang wa anta antazummahum ala ma lam Allah. Engkau mencela manusia, engkau mencela orang lain ketika engkau tidak mendapatkan apa yang memang Allah tidak berikan untukmu. apa yang Allah tahan darimu. Baik. Maka ini juga bentuk lemahnya iman seseorang. Sehingga ia mengatakan wah ini gara-gara kamu ini. Saya tidak jadi mendapatkan apa yang diinginkan. Atau ketika ia mendapatkan kerugian, wah ini gara-gara gara-gara kalian. Sehingga Baik kita mengalami kerugian, kita mengalami kebinasaan dan seterusnya. Maka ini juga bentuk lemahnya iman seseorang. Kemudian dalam hadis ini disebutkan inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Sesungguhnya rezeki dari Allah itu tidaklah yang menyebabkan ia datang, yang menyebabkan ia tercapai adalah karena semangat seseorang Demikian juga tidaklah <clears throat> yang menjadikan rizki itu tertolak, rizki itu gagal didapatkan, keinginan-keinginan itu gagal diraih dikarenakan orang-orang yang tidak menginginkannya. yakni hanya semata-mata menyandarkan itu kepada manusia, tidak menyandarkan kepada Allah. Artinya, selayaknya bagi kita untuk menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal jalbul manfaah, mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita dambakan atau dalam hal daf'ul madarrah, menolak madarat, menolak kesulitan, melepaskan ya. kesusahan ya. dan seterusnya ini selayaknya kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Tidak menyandarkan semata-mata hanya kepada manusia. Adapun manusia maka mereka hanyalah menjadi sebab <clears throat> jalan tercapainya ya. hal yang kita inginkan bisa diraihnya hal yang kita cita-citakan. Manusia itu hanyalah sebab. Demikian juga ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, atau luput dari kita hal-hal yang kita inginkan, maka manusia itu hanyalah sebab. Adapun yang menetapkannya. Yang menakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal tersebut, rizki tersebut kita dapatkan atau rizki tersebut tertolak dari kita, luput dari kita. Sehingga dalam baik demikian juga pada ucapan Inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris wala yarudduhu karahiyatu karih sungguhnya rizki Allah itu tidak semata-mata yang mendatangkannya adalah karena semangatnya seorang artinya tidak semata-mata menyandarkan kepada demikian juga kema kepada kemampuan diri dalam mendapatkan rezeki Dikarenakan rezeki itu yang namanya rezeki itu tidak semata-mata disebabkan karena seorang itu yang semangat dalam mencari rezeki, giat dalam bekerja. Ia adalah orang yang memiliki kemampuan, kecerdasan. Tidak. Bukan itu. Itu memang menjadi sebab, tapi bukan itu hal utama yang menjadikan seorang itu mendapatkan rezeki. Dikarenakan hal itu terkait dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Adapun keterkaitan hadis ini ketika dibawakan oleh penulis rahimullah dalam bab e, tentang pembahasan al-khauf <clears throat> dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Kata beliau, "Anna fihi wujuba ta'alluqil qalbi billahi fi jalbin naf'i wa daf'id dhar wa khawfihi wa khasyatihi wahdah wa adamil iltifat ila al-khalqi bimadhin aw dhammin ala ma yahsul min al-i'ta' wal Bahwasanya dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang wajibnya menggantungkan hati hanya kepada Allah. Dalam keinginan kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita dambakan. Demikian juga dalam menolak, melepaskan diri dari perkara-perkara yang kita benci, perkara-perkara yang menyulitkan, yang menyusahkan, Demikian juga dalam hal rasa takut. Ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada makhluk baik dengan pujian kepada mereka yakni ketika mereka menjadi sebab tercapainya apa yang kita inginkan atau dengan celaan kepada mereka ketika mereka menjadi sebab <clears throat> luputnya dari kita hal-hal yang kita dambakan. Baik. Dikarenakan hal tersebut pada hakikatnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut hanya kepada Allah dan juga mencari rezeki, mencari rezeki, mengharap rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap dari manusia. Jangan sekali-kali menggantungkan harapan dalam hal rezeki atau yang semisalnya itu kepada manusia dikarenakan hal tersebut sebagaimana disebutkan min dha'fil yaqin termasuk tanda lemahnya iman seorang. Ini dengan lemahnya tawakalnya ia kepada Allah. Lemahnya sandaran ia kepada Allah. Ini menunjukkan lemahnya iman seseorang. Faedah yang lain tentang isbatul qada wal qadar. Menetapkan adanya al qada wal qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya dalam segala hal, baik itu terkait dengan dalam hal-hal e, mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita senangi atau dalam hal <clears throat> e, perkara-perkara yang tidak kita senangi. Demikian juga kaidah lain dari hadis ini ada mulai i'timad alal asbab. Tidak menyandarkan semata-mata hanya kepada sebab. Tidak menyandarkan semata-mata hanya kepada sebab. Seperti seorang yang sakit. Di antara sebab seorang sembuh dari sakitnya dengan minum obat. Tapi jangan seorang itu semata-mata menyandarkan agar ia sembuh dari sakit kepada obat tadi. Wah ini obat yang manjur. Ini obatnya mahal. Baik. Dan seterusnya. Oh ini pasti berkhasiat. Sehingga bersandar untuk mendapatkan kesembuhan dari sakitnya hanya kepada obat tadi. Maka ini adalah kesalahan. Bersandar semata-mata hanya pada sebab dikarenakan yang namanya sebab <clears throat> itu memang Allah jadikan terkadang sesuatu itu bisa didapatkan melalui sebab tersebut akan tapi Allah itu maha mampu untuk menjadikan sebab itu terkadang tidak berhasil atau bahkan Allah jadikan hal tersebut bisa didapatkan tanpa melalui sebab tersebut ya, ya. terkadang Allah takdirkan dengan ia minum obat tadi ternyata tidak sembuh sakitnya. Meskipun itu obat yang <clears throat> berkhasiat. Baik. Demikian juga terkadang seorang meskipun ia tidak menempuh sebab tersebut, Allah jadikan ia sembuh. Allah Maha mampu terhadap perkara tersebut. Ini yani seorang ia tidak minum obat tersebut, tapi ia juga bisa sembuh. Terkadang demikian. Sehingga janganlah kita bersandar hanya kepada sebab akan tapi bersandarlah kepada Allah yang <clears throat> menakdirkan untuk kita mendapatkan hasilnya tadi. Adapun sebab itu hanyalah sebagai upaya kita, ikhtiar dari kita yang memang juga jangan ditinggalkan. Yang kemudian mengatakan ini adalah tawakal. Yani kemudian ia meninggalkan sebab. Ini juga kesalahan. inilah jelas kesalahan dengan ia meninggalkan sebab. <clears throat> Sehingga ketika ia menginginkan masuk surga, menginginkan jannah, ia meninggalkan sebabnya. Sebab yang Allah jadikan seorang masuk ke dalam surga dengan amal soleh. <clears throat> Ketika ia meninggalkan perkara tersebut, maka justru itu bisa malah menjadi sebab ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka wal billah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fakullun muyassarun ila ma ila ma khuliqalah." Setiap orang itu akan e, dimudahkan kepada apa yang e, menjadi e, tempat dia untuk diciptakan. Apakah ketika, ketika ia menjadi ahlul jannah, maka Allah akan mudahkan ia untuk menempuh sebab-sebab agar bisa masuk ke dalam jannah, dalam surga. Apabila ia seorang ahlul nar, maka Allah akan mudahkan ia untuk menempuh sebab-sebab ia masuk ke dalam nar ke dalam neraka. Wal billah. Sehingga selayaknya untuk kita beramal dengan amalan yang bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam jannah. Dikarenakan kita tidak mengetahui apakah kita itu menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlul nar nanti di akhirat. Yang kita tahu bahwasanya untuk menjadi ahlul jannah itu bagi orang-orang yang menempuh sebab dengan beramal soleh. Yang kita tahu orang-orang yang menjadi ahlul nar adalah mereka yang meninggalkan sebab tadi. Bahkan menempuh sebab-sebab yang menjadikan mereka masuk ke dalam anar dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kebinahan dan yang lainnya. Maka inilah yang kita tempuh. <clears throat> Demikian juga dalam hadis ini terdapat faedah takdimu ridallah ala ridal makhluk agar kita lebih mendahulukan keriduan Allah di atas keriduan makhluk. ketika terjadi benturan <clears throat> antara keridhaan Allah dengan keridhaan makhluk. Kalau kita <clears throat> memilih mendapatkan ridho makhluk, ridho manusia, tapi akan menjadikan Allah murka, maka kita lebih memilih keridhaan Allah meskipun makhluk itu akan murka, akan marah kepada kita, akan membenci kita. Akan tapi selayaknya bagi kita untuk memilih, mendahulukan keriduan Allah terhadap keriduan makhluk. Hadis yang berikutnya <clears throat> ini hadis yang terakhir dalam bab ini. <clears throat> Wa Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah bintu Abi Bakar Ummul Mukminin ibunya kaum mukminin ini gelar bagi para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka digelari dengan Ummul Mukminin sebagai ibunya kaum mukminin, ibunya orang-orang beriman? Sebabnya dikarenakan mereka sepeninggal Nabi SAW itu haram untuk dinikahi para istri Nabi SAW yang ditinggal wafat oleh Nabi SAW dalam keadaan masih menjadi istri Nabi SAW, mereka itu haram untuk dinikahi. Sepeninggal Nabi SAW. Sebagaimana seorang ibu yang ketika ia ditinggal mati suaminya, maka ia haram dinikahi oleh anak-anaknya. Ini diantara e, maksud dari dari gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Anna Rasulullah SAW qol, bahasnya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Manil tamasa ridallah bi nas, radhiyallahu anhu wa arda wa arda anhu nas. Wa manil tamasa ridan nas bi saqatillah, sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Barang siapa mencari keridhaan Allah, jangan menjadikan manusia itu murka, menjadikan manusia marah. Maka Allah akan ridho kepadanya. Dan Allah jadikan manusia itu ridho kepadanya. Sebaliknya barang siapa mencari keridhaan manusia, akan tapi menjadikan Allah murka kepadanya, maka Allah akan murka marah kepadanya dan Allah jadikan manusia itu marah dan murka kepadanya. <clears throat> Baik. <clears throat> Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang <clears throat> wajibnya takut kepada Allah dan mendahulukan keriduan Allah di atas keriduan makhluk. Ini sebagai tambahan penjelasan dari hadis sebelumnya dan dari faedah terakhir yang kita sebutkan tadi. <clears throat> mengapa kita mengapa kita mendahulukan keriduan Allah di atas keriduan manusia? <clears throat> yakni dengan kita tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, kita tetap meninggalkan larangan-larangan Allah, meskipun manusia membenci kita, meskipun manusia tidak menyukai kita, meskipun manusia memusuhi kita. Tapi kita lebih, lebih memilih keridhaan Allah, lebih memilih melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dikarenakan akibatnya adalah akibat yang baik jika seorang memilih dengan pilihan yang demikian. Ia lebih memilih mendahulukan keridhaan Allah. yakni Allah akan menjadikan Allah akan ridho kepadanya. Radhiyallahu anhu. Allah akan ridho kepadanya. Wa arda anhu nas dan Allah jadikan manusia itu itu ridho kepadanya. <clears throat> yang tadinya membencinya, yang tadinya tidak menyukainya, yang tadinya memusuhinya, Allah akan jadikan manusia mencintainya. Baik, ridho kepadanya dan seterusnya. Demikian juga disebutkan apabila kemudian ia lebih memilih keriduan manusia yang berakibat dengan ia meninggalkan perintah-perintah Allah bahkan melanggar larangan-larangan Allah sehingga Allah pun murka kepadanya wa askhata alaihi nas dan Allah jadikan manusia itu murka kepadanya ini akibat bagi orang-orang yang lebih memilikan lebih e, mendahulukan memilih keridhaan manusia di atas keridhaan Allah Sehingga kaitannya dengan bab padanya ada wajibnya khasyatillah, wajibnya takut kepada Allah, hanya kepada Allah. Dikarenakan bab terkait dengan al khawf hadis ini menjelaskan tentang wajibnya rasa takut itu hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Meskipun <clears throat> mereka akan marah kepadamu, meskipun mereka akan benci kepadamu, meskipun mereka akan memusuhimu, Jangan engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah dan mendahulukan ridho Allah di atas ridho makhluk. Sehingga dalam hadis ini terdapat faedah tadi tentang wajibnya takut kepada Allah, mendahulukan ridho Allah di atas ridho makhluk. Demikian juga penjelasan tentang akibat hukuman bagi seseorang yang mendahulukan ridho manusia di atas ridho Allah. Yani Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya, dan Allah jadikan manusia murka dan benci kepadanya. <clears throat> Demikian juga hadis ini menjelaskan tentang atau faidahnya tentang wajibnya tawakal hanya kepada Allah dan bersandar hanya kepadanya. Karena apa? <clears throat> Ketika ia kemudian lebih memilih keriduan Allah ia meninggalkan keriduan manusia makanya menunjukkan ia bertawakal hanya kepada Allah <clears throat> ia bersandar hanya kepada Allah dikarenakan Allah lah nanti yang akan menolongnya melindunginya ketika ia lebih memilih keriduan Allah dan ketika manusia pun akan memusuhinya bahkan mungkin akan berniat mengganggunya mencelakainya ia bersandar kepada Allah, ia bertawakal kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pilihan dia untuk lebih memilih keridhaan Allah, untuk lebih memilih menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dibanding mengikuti apa yang diinginkan manusia. Baik. Demikian juga dalam hadis ini terdapat penjelasan terdapat faidah annal qulubal ibad biadillahi subhanah bahwasanya hati setiap hamba setiap manusia itu ada di tangan Allah <clears throat> baina usbu'ai min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha bahwasanya qulubul ibad hati hati para hamba itu di antara dua jari jemari dari jari jemari Allah. Allah akan membalikan, membolak-balikannya sekehendaknya. Ya, ini terkait tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita, yang marah kepada kita, bisa saja kemudian Allah jadikan hati-hati mereka menjadi hati yang ridho kepada kita, cinta kepada kita. Allah mampu, Allah Maha mampu untuk menjadikan hal tersebut. Demikian juga sebaliknya, hati orang-orang yang pada awalnya mencintai kita, ridho kepada kita, akan tapi dengan sebab kita memilih keriduan mereka di atas keriduan Allah, bisa jadi dengan Allah balik keadaan mereka tadi yang asalnya senang kepada kita, cinta kepada kita menjadi berbalik memusuhi kita, membenci kita. Ya. Dikarenakan hati hamba itu hati para hamba itu ada di tangan Allah. Ya. Dialah yang membolak-balikan hati. Sehingga <clears throat> agar kita kembali tadi bersandar tawakal hanya kepada Allah tidak masalah manusia membenci kita. Tidak masalah manusia memusuhi kita. Selama kita tetap berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka hal itu tidaklah menjadi hal yang menghalangi kita. Bahkan bisa jadi kemudian Allah balik hati mereka yang memusuhi kita, yang membenci kita dengan sebab ketaatan kita kepada Allah menjadi hati-hati orang-orang yang cinta kepada kita, senang ridho kepada kita. <clears throat> Baik. Demikian selesai pembahasan kita dari bab ini. Adapun bab yang setelahnya akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.